Demikian pula sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita kepada sunnah menjadikan kita faham tentang Islam yang sahih berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya terlebih para pemuda yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufiknya untuk bisa mengenal sunnah semenjak kecil di masa belia terlebih mereka yang lahir di tengah-tengah ahli sunnah maka ini wallahi nikmah yang sangat besar yang tentunya membutuhkan pengorbanan untuk dipertahankan. Seperti yang diriatkan dari Ayub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah. Kata beliau, "Min ni'amillahi 'alal mar'i ay yahdiyahu ila sahibi sunnah fi awwali wahlih." Termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk dibimbing oleh ahli sunnah di awal pertumbuhannya. Sehingga ini nikmat Asyur muslimin rahimakumullah Bagi Para orang tua Yang menempatkan Putra putrinya di ma'ahid ataupun marakis pondok-pondok pesantren ahli sunnah maka para orang tua mendapatkan bahagian dari kebaikan ketika menempatkan mereka di tempat-tempat ahli sunnah mandalla ala khairin kafa'ilih barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Menempatkan, menyekolahkan, memondokkan putra-putrinya di tempat-tempat ahli sunnah untuk mengkaji Islam yang sahih. Ini kebaikan. Maka demikian pula para orang tua mendapatkan bagian yang besar dalam hal ini. Sehingga kita sebagai para orang tua harus berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai goyah dan lepas. Terlebih meninggalkan kenikmatan ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa al-ibratu laisa fil bidayah walakin fil nihayah. Bahwa yang menjadi pedoman sandaran bukanlah di awal kali seorang ketika menapaki sebuah kehidupan. Namun yang menjadi pedoman adalah akhir dari kehidupannya. Sehingga ini menunjukkan pentingnya kita untuk senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu ini nikmat. Ashur muslimin rahimakumullah. Jaga nikmat ini. Kita bisa duduk di majlis-majlis ilmu ahli sunnah. Itu nikmat. Dan harus kita jaga dengan berusaha mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan itulah hakikat orang yang berakal. Orang yang pandai, cerdik adalah mereka yang berusaha mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah dia ketahui. Oleh karena itu diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah kata beliau, al-aqiru alladhi ya'rifu al-khayra wasyarra, walakin al-'aqila alladhi ya'rifu al-khayra fayattabi'uhu." wa ya'rifu syarra fayajtanibuh kata beliau rahimahullah bahwa bukanlah seseorang itu dikatakan berakal memiliki ilmu sekedar dia mengetahui kebaikan dan keburukan akan tetapi seseorang yang dikatakan berakal atau memiliki ilmu adalah Seseorang yang mengetahui kebaikan kemudian dia mengikutinya dan mengetahui keburukan kemudian dia menjauhinya. Ini asyar muslimin rahimakumullah nasihat-nasihat dari para ulama kita dari kalangan salaf yang menjadi panutan kita. Nasihat-nasihat mereka, wasiat-wasiat mereka senantiasa termaktub dan terabadikan dalam kitab-kitab ilmu. Dan itu menjadi renungan dan teguran bagi kita semuanya. Nah, oleh karena itu semangatlah untuk menuntut ilmu ya, dari guru-guru kita dari kalangan ahli sunnah, ustadz-ustadz kita dari ahli sunnah. Jangan mengambil ilmu sembarangan tidak memiliki alat penyaring, tidak selektif. Ya. Karena seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah seperti yang diratkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam Zammul Kalam dengan sanad yang jayyid kata beliau rahimahullah kata Imam Malik rahimahullah al-ilmu la yu'khadhu min arba'ah ilmu Ya. Jangan diambil dari empat golongan manusia. Ya. Yang pertama, al-awwal al-kadzab alladhi yaktibu 'alan nas. Ya, para pendusta-pendusta besar yang berdusta di hadapan manusia. Berhati-hati dan termasuk di dalamnya ya, mereka-mereka yang suka membawakan ya, cerita-cerita dusta, dongeng-dongeng mengatasnamakan Islam. Ya. Meskipun dalam rangka untuk memberikan semangat. Ya. Terlebih mereka menyandarkan itu sebagai hadis. Hati-hati. Ya, padahal hadisnya batil, maudhu, palsu. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Jangan mengambil ilmu dari mereka. Al-Kadzab. Para pendusta, pendusta besar. Yang kedua adalah al-fasiq. Ya, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang mereka terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya, jangan ambil ilmu dari mereka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mubtadi' alladhi yad'u an-nas ila bid'atih yaitu ahlul bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya Meskipun ya, kita tidak mengingkari bahwa terkadang di antara ahlul bid'ah mereka juga membawa kebaikan, membawa kebenaran. Namun Ya, kita hendaknya mencukupkan dengan kebaikan yang ada pada ahli sunnah ya. dan kita harus ingat apa yang disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya, kata beliau kalau seandainya ada kebaikan di kalangan ahli sunnah atau di kalangan ahlul bid'ah maka kebaikan di ahli sunnah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Demikian pula kalau seandainya di kalangan ahli sunnah ada kesalahan, maka kesalahan serta penyimpangan di kalangan ahli bid'ah jauh lebih besar dan lebih parah. Jauh lebih besar dan lebih parah. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya kita sebagai seorang muslim yang menisbahkan kepada ahli sunnah memiliki sikap wala ya, cinta ya, terhadap ulama ahli sunnah para da'i da'i ahli sunnah nah tidak loyal kepada ahlul bid'ah oleh karena itu ini Ma'asyur muslimin rahimakumullah Nasihat emas dari Imam Daril Hijrah Al-Imam Malik bin Anas Rahimahullahu ta'ala Dan insyaAllah ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Kita akan memanfaatkan Untuk melanjutkan Dan sedikit melengkapi faedah Yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya kalau tidak salah pekan yang lalu terkait dengan pembahasan lukotah sempat kita sebutkan sedikit tentang permasalahan lukotah yaitu ahkam hukum seputar barang temuan di mana kita telah menyebutkan tentang rincian yang disebutkan para ulama berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani rahimahullah ataupun radhiyallahu taala anhu di mana beliau menyebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasalahu 'anil luqatah ada seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang barang temuan faqala Nabi alaihi salatu wasallam i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'rifha sanatan fa in jaa sahibaha wa illa fasya'nuka biha idan kata beliau kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang barang temuan maka kata beliau umumkan tentang sifat-sifat barang tersebut ya. kemudian umumkan kembali sampai satu tahun ya. Apabila datang pemiliknya maka berikan. Kalau tidak, maka urusannya diserahkan kepadamu. Yani imma dia ya, menjaganya ya, sampai datang pemiliknya atau kalau itu berupa makanan ya, dia memakannya kemudian dia jaga harganya dia hafal ataupun kalau dia jual dia hafal harganya berapa ya, dan seterusnya nah maka ini yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah SAW. Fakala maka dia pun bertanya lagi, fadallatul ghanam. Lalu bagaimana lagi dengan apabila temuan itu berupa kambing? Kata Nabi SAW, ya, hiya imma li immalak wa imma li akhika aw li dhib. Itu bisa jadi menjadi milikmu atau menjadi milik saudaramu atau dimangsa oleh serigala. Fakal fadalatul ibil. Ditanya lagi, bagaimana lagi dengan barang temuan berupa ibil? Apa itu ibil? Unta. Kata Nabi ada surat wassalam, malaka walaha. Wa ma'aha siqa'uha wa hida'uha. Taridul ma' wa takulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Ya. Maka engkau tidak memiliki hak sama sekali terhadap unta tersebut. Ya maka kamu memiliki hak untuk memberikan makan, memberikan minum kepadanya sampai datang pemiliknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih diriatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan kesimpulan dari hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa barang temuan luqatah eh, itu terbagi menjadi tiga keadaan. Ya. tiga keadaan. Ada yang masih ingat? Hmm. Yang pertama, apabila barangnya adalah syai'ul yasir. Yaitu barang yang kecil, yang sepele. Maka ini diperbolehkan bagi seorang untuk memanfaatkannya dan tidak wajib untuk mengumumkannya ya seperti makanan ya ataupun mungkin uang seribu dua ribu ya Taib dan ini berdasarkan hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih ya ini dengan catatan apabila tidak diketahui pemiliknya. Ya. Dan tentunya misalkan kalau seorang menemukan satu barang yang sifatnya sepele, bolpen, ya, tip X misalkan. Kalau di sana ada sekumpulan orang ya, ikhwan misalkan, ada yang jatuh maka diumumkan ya, di sekitar tempat ditemukan barang tersebut. Tidak serta merta mentang-mentang sepele langsung diambil kemudian disembunyikan. Ya, namun diumumkan. Udah apabila tidak ada yang mengaku maka ya ditahan terlebih dahulu. Mungkin ada yang lain Ya, terlebih di sana ada tanda-tandanya. Mungkin dia pernah melihat ada saudaranya memiliki barang seperti itu. Maka hendaknya seorang berhati-hati, tidak gegabah, ya. sembrono dalam hal ini. Baik, kemudian yang kedua kita sebutkan juga yaitu apa? Apabila itu berupa dolah ataupun dolal. Hewan-hewan ternak. Dan ini juga kita bagi menjadi dua, yaitu apa? Hewan ternak yang besar yang tidak bisa dimangsa oleh binatang buas yang kecil ya maka ini hukumnya tidak bisa menjadi ya, hak milik siapapun selama-lamanya ya secara mutlak demikian pula pembagian yang kedua yaitu apabila hewan tersebut hewan-hewan yang kecil yang dimangsa oleh binatang buas yang kecil ya seperti ayam kambing ya. Demikian pula burung misalkan ataupun yang lainnya. Maka dalam hal ini ya, tidak boleh untuk mengambilnya kecuali setelah diumumkan selama satu tahun. Ya. Dan kalau sudah berlalu selama satu tahun maka dia boleh untuk memakannya, dia boleh untuk menjualnya, ataupun memeliharanya dengan syarat dia jaga harganya kalau itu telah hilang, telah sirna karena dijual ataupun karena dimakan. Kemudian yang ketiga ya, yaitu apabila barang tersebut selain dari pembagian yang pertama dan yang kedua. Ya, maka dalam hal ini seperti yang pembagian kedua yaitu tidak boleh untuk langsung dimanfaatkan namun boleh diambil dengan syarat dikenalkan, diumumkan terlebih dahulu selama satu tahun, ya, dengan syarat, ya, dua perkara telah kita sebutkan. Yang pertama apa? Tidak adanya kekhawatiran untuk menggunakan barang tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengumumkan, ya, mengumumkan barang temuan tersebut. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama ya, terkait dengan uh, al-luqatah Kemudian kita menyebutkan beberapa permasalahan. Yang pertama, apa hukum mendatangkan saksi terhadap barang temuan? Sebagai contoh misalkan seseorang menemukan sebuah barang, entah itu cincin emas, atau jaket, kulit misalkan, ya, sepatu yang memiliki nilai. Apakah ketika dia mendapatkan barang tersebut dia harus mendatangkan saksi? Ya, maka ini terjadi khilaf di dalam para ulama dan dalam hal ini yang sahih tidaklah wajib. Ya. Meskipun di sana ada hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad demikian pula Nasai Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man wajada luqatatan falyushhid dawai adlin wal yahfad ifasaha wa wika'aha wa la yaktum ma la yughayyib fa in jaa sahibuha fa huwa ahaqqu biha wa illa fahuwa malullah yu'tihi man yasha. Ya, bahwa apabila seseorang menemukan sebuah barang temuan, maka hendaklah dia mendatangkan seorang saksi yang adil. kemudian dia simpan, dia jaga sifat-sifat barang tersebut dan janganlah dia menyembunyikan ataupun menghilangkan barang tadi. Ya. Dan apabila datang pemiliknya, maka hendaklah dia mengembalikannya karena dia yang paling berhak tentang barangnya tersebut. Kalau tidak, itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wasyahid dari hadis ini ma'asyar muslimin rahimakumullah penyebutan fal yushhid adlin. Ya, ini yang disebutkan oleh Syahun Abdul Rahman Habibullah bahwa lafaz ini ini syadzah ya. Kalaulah ini sahih maka ini menunjukkan wajibnya untuk mendatangkan saksi ketika seorang mendapatkan barang temuan. Namun ternyata Lafat ini syad ganjil ya. Sehingga yang sahih dalam hal ini tidak wajib. Wallahu ta'alamu bisawab Permasalahan berikutnya. ketika seseorang menemukan ya, sebuah barang misalkan kemudian setelah ya, diumumkan ataupun ketika dia mengetahui bahwa barang tersebut harus diumumkan selama satu tahun maka di pertengahan tahun ternyata barangnya hilang. Barangnya hilang. Misalkan seorang menemukan cincin emas ya, 5 gram misalkan. Dia berusaha mengumumkan. Dan ternyata belum selesai satu tahun, di pertengahan tahun hilang. Apakah yang menemukan tadi itu harus mengganti ya, senilai dengan barang temuannya tersebut ini masalah maka dalam hal ini para ulama menyebutkan apabila orang tersebut melakukan tafrid ataupun ta'addi maka dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Kalau tidak, ya tidak wajib. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan tafrid? Ya. Yaitu meremehkan, menyepelekan. Maknanya adalah tarku ma yajibu alaihi fi'luh meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dia kerjakan ya. tafrid menyepelekan misalkan dia simpan ya di tempat yang terbuka ya. di depan rumahnya misalkan ya. meletakkan barang tadi barang temuan tadi sudah diumumkan namun dia meletakkan sembarangan Ya. Ini tafrid. Kalau hilang, maka dia wajib mengganti barang tadi. Atau ta'addi. Apa itu ta'addi? Ta'addi adalah fi'lu ma yajibu alaihi tarkuh. Melakukan sesuatu yang seharusnya dia tinggalkan. Ya. Misalkan ya, dia menjualnya. Ya ataupun menggadaikan dengan orang yang tidak dipercaya kemudian dibawa lari ya padahal masih dalam masa pengumuman ini namanya apa melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan ini namanya apa taadi nah kalau seperti ini wajib bagi dia untuk menggantinya kalau tidak tafrid dan taadi tidak menyepelekan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada doman, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Tapi Kemudian permasalahan yang berikutnya. Sekarang kalau seorang menemukan sebuah barang, lokotoh, ya. kemudian dia berusaha untuk mengumumkan, ya, mengumumkan sampai habis satu tahun sampai habis satu tahun. Kemudian setelah itu hilang barangnya. Barangnya hilang. Setelah diumumkan selama satu tahun dan tidak ada yang mengakuinya. Mengaku bahwa itu barang saya. Nggak ada. Setelah berlalu satu tahun, ya, tiba-tiba selang beberapa bulan datang orangnya mengetahui ada pengumuman loh itu ada pengumuman ternyata si fulan yang menemukan barang tersebut setelah didatangi ternyata barangnya hilang dan sudah diumumkan selama satu tahun eh, apakah wajib bagi yang menemukan tadi untuk mengganti rugi eh, maka dalam hal ini yang rajih Allah taala membesuab tafsir Ya, dirinci. Yang pertama apabila orang yang menemukan tadi ya, yang tentunya setelah diumumkan selama satu tahun itu berniat ya, untuk memiliki barang tersebut berniat untuk memiliki barang tersebut setelah diumumkan satu tahun maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk mengganti rugi ya. baik dia menyepelekan atau melampaui batas ataupun tidak iya. sama sekali. Nah, artinya sekedar ada niatan untuk memiliki barang tersebut, maka ini sudah menjadi ya sebab bagi dia untuk mengganti rugi. Tapi kalau keadaannya yang kedua, ya, apa itu yang kedua? Apabila dia tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, setelah diumumkan satu tahun, nggak ada yang ngaku Ya. Namun dia tidak ingin memiliki barang itu. Terus gimana? Ya sudah disimpan saja. Ya, disimpan saja, beda ya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi memang betul-betul ingin memiliki barang tadi. Ya, dimiliki, ingin dimanfaatkan gitu. Ya. Kalau itu berupa cincin dipakai, ya. Kalau itu berupa uang dipakai, dibelanjakan. Kalau yang seperti tadi yang pertama, ya. itu kalau datang pemiliknya kemudian hilang barangnya harus diganti rugi. Adapun keadaan yang kedua, tidak ada keinginan, niatan untuk memiliki, segera untuk menjaga saja. Nanti kalau orangnya datang dikasih. Ternyata sudah dijaga, disimpan, hilang. Sudah dijaga, sudah disimpan, hilang. Maka ini apabila tidak ada unsur meremehkan dan melampaui batas, maka tidak ada kewajiban mengganti rugi. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi permasalahan berikutnya. Kalau misalkan ya, seseorang menemukan sebuah barang, menemukan sebuah barang, anggap cincin emas sudah ya, biar nggak sulit cari contohnya, cincin emas 5 gram, ya. ditemukan cincin emas 5 gram. Kemudian ternyata diumumkan satu tahun tidak ada yang datang ya. tidak ada yang datang maka dia pun berputar ya otaknya ya, daripada dibiarkan sayang terus gimana dijual ya. lumayan ya. lumayan satu juta lebih dijadikan modal ya, dijadikan modal untuk usaha ya, jualan kecil-kecilan awalnya terus berkembang sampai punya toko dari apa dari cincin 5 gram dari cincin 5 gram nah ternyata setelah berjalan setahun dua tahun tiga tahun datang pemiliknya ya ternyata pengumumannya belum dicopot masih ada nempel ciri-cirinya persis setelah didatangi oh betul itu cincin saya ada matanya warnanya ini beratnya sekian ternyata betul ya. lalu gimana sikap yang menemukan tadi apakah semua tokonya itu diserahkan kepada pemiliknya atau cuma diganti rugi sebesar cincin tadi ya. ini juga yang rajih dalam hal ini tafsir dirinci. Seperti rincian masalah yang sebelum ini. Ya. Yaitu yang pertama, apabila ya. orang yang menemukan tadi berniat untuk memiliki barang tadi, ya. dia berniat untuk memiliki barang tadi. Enam. Maka tentunya apa yang dia gunakan sebagai modal itu seakan-akan sudah menjadi hak milik dia ya enggak sudah menjadi hak milik dia Kenapa? niatnya ingin memiliki barang tadi barang temuan tadi sehingga ketika berkembang biak kalau datang pemiliknya yang diserahkan ya cuma cincin emasnya saja sisanya menjadi hak yang menumpukan barang tadi ini kalau niatnya apa memiliki barang tadi tapi kalau keadaannya yang kedua dia tidak berniat untuk memiliki, tapi sekedar untuk menjaga dan menyimpan barang tadi. Dan qadarullah ternyata berkembang. Ya. Bukan hilang, malah tambah banyak. Maka dalam kondisi seperti ini apabila datang pemiliknya, maka diberikan seluruh ya, cincin sak toko-tokonya. Sak toko-tokonya. Kenapa? Bukan milik dia ya tokohnya itu dia cuma ya sekedar apa mengolah dan mempergunakan harta tersebut ya sehingga pada hakikatnya bukan milik dia ini masalah muslimin rahimakumullah ya. sekarang masalah yang berikutnya ya kalau ada seseorang ya misalkan menemukan sebuah barang anggap cincin lagi sudah ya nggak apa-apa bosan-bosan sudah cincin terus cincin lagi ya, 5 gram misalnya kemudian diumumkan selama satu tahun ya, selama satu tahun lagi-lagi tidak datang pemiliknya ya. kemudian dia pun punya ide ya. kalau saya simpan khawatir hilang Terus bagaimana? Ya sudah, karena tidak diketahui pemiliknya, saya sodakohkan saja. Ya. Ima ya, dia jual, kemudian uangnya dia sumbangkan ke masjid atau ke pondok misalkan. Ya. Atau disumbangkan saat cincin-cincinnya. Ya, disumbangkan dengan niat supaya ganjarannya, pahalanya sampai kepada pemilik cincin tadi. Ya, daripada disimpan, khawatir hilang. Ternyata berjalan beberapa waktu, datang pemiliknya. Eh. Datang pemiliknya. Ya. Gimana ini? Ya. Mau diambil? Ke pondok, mana cincin yang saya sumbang kemarin? nggak jadi. Kenapa? Orangnya datang ya. Gitu? Enggak. Para ulama memberikan solusi. Yang pertama, ya, yang pertama Imma dia menyerahkan cincin tadi sebagaimana dia temukan ya, kepada pemiliknya dan ganjaran cincin yang telah dia sumbangkan akan berpindah kepada yang menemukan tadi ya. akan pindah kepada yang menemukan tadi ya. sehingga yang merasa kehilangan tadi mendapatkan cincinnya kembali ya. atau kita mengatakan kepada yang hilang ataupun yang kehilangan cincin tadi dikatakan bahwa cincin Anda sudah kami sumbangkan. Terserah. Ya. Kamu meniatkan untuk disumbangkan atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, saya kembalikan. Ya. Adapun yang sudah disumbangkan sudah, ya. nggak perlu diambil lagi. <laughs> Sudah relakan itu. Kalau dia mengaku ya sudah nggak apa-apa, sumbangkan saja. Saya ingin pahala ya sudah. Tapi kalau tidak, ya resiko kita harus membelikan senilai dengan tadi yang telah kita sumbangkan tadi. Kemudian ganjarannya pindah kepada orang yang menemukan tersebut. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. E, kemudian sebagai pelengkap juga pembahasan tentang luqatah yaitu berkenaan tentang laqit ya. Laqit. Apa itu laqit? yaitu anak temuan ya. nemu anak nah disebutkan oleh para ulama dalam hal ini laqiyat ya. maknanya adalah al min bani adam yaitu anak yang hilang ya. anak yang hilang dan ini disilahkan dengan laqiyat apabila anak tersebut dijumpai sebelum mencapai usia tamyiz. Sebelum mencapai usia tamyiz. Dan yang masyhur di kalangan para ulama yaitu sebelum balik. dia masih kecil. Ya, entah itu beberapa bulan atau satu tahun, dua tahun. Ya, kemudian hilang dari keluarganya, dari orang tuanya ditemukan di sebuah jalan misalkan atau di sebuah tempat. Ini namanya apa? Lakit. Ya. Jadi kalau itu berupa barang, ya, jadi ini ada beberapa istilah ya. Kalau itu berupa barang namanya lukotoh. Kalau itu berupa hewan namanya dolah. Ya, bukan dolan Dolah pakai dot. Kalau itu berupa orang namanya apa? Lakit ya pakai ya ada tiga istilah ya beda-beda namanya tapi intinya sama menunjukkan barang hilang ya satu berupa barang satu berupa hewan satu berupa manusia yang kita bahas di sini yang terakhir adalah ketika ada seorang anak hilang dari keluarganya maka dalam hal ini hukumnya ya, untuk memungut dan mengambil anak tersebut dalam pemeliharaan seseorang ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila di sana ada seseorang yang dia mampu untuk memelihara dan mengambil asuh anak tersebut, maka gugur bagi yang lainnya untuk mengambil dan memelihara anak tersebut. Dan ini tentunya ya, apabila tidak diketahui pemiliknya. Ya dan tentunya kalau ditanya apa hukumnya mengumumkan anak hilang? Apa jawabannya? Ya tentunya mibabi aula. Lebih pantas dan lebih berhak. Kalau itu yang hilang berupa kambing, berupa sapi, berupa cincin, wajib diumumkan apalagi manusia. Kan gitu ya. Harus diumumkan. Diumumkan. Dan ketika sudah diumumkan kemudian tidak ada yang mengaku maka hukumnya fardu kifayah bagi seseorang yang mengetahui keadaannya untuk memeliharanya dan mengambilnya. Dan ini uh, masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula termasuk keumuman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu kata Nabi alaihi salatu wassalam man lam yarhamin nas lam yarhamhullah ya. lam yarhamhullah barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihinya tidak menyayanginya mengambil asuh anak yang hilang ini termasuk bagian dari kasih sayang dan kita mengharapkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan ya, mengasihi dan memberikan kebaikan kepada keluarga tersebut. Dan dalam hal ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang diperbolehkan adalah memeliharanya, mengasuhnya. Dan tidak diperbolehkan untuk tabani. Apa itu tabani? Menisbahkan nasab keturunan anak tersebut kepada yang memungutnya, kepada yang memeliharanya. Ini tidak diperbolehkan haram hukumnya. Ya. Lalu bagaimana dengan status anak tersebut? Kalau sudah ditemukan, misalkan anaknya kecil apalagi sekarang, ya Allah musta'an. Ya. Disebabkan karena pergaulan bebas terkadang sebahagian para wanita yang mereka terjatuh kepada perbuatan fahisyah perzinaan ya kemudian ya, tidak sanggup ataupun malu untuk menghadapi kenyataan. Ya, kalau dia ternyata hamil di luar nikah, akhirnya ketika tiba masanya ya, melahirkan, maka dia pun buang anaknya. Allah musta'an. Entah itu ya, ke jalan, sekedar dibungkus plastik misalkan, ya, ataupun ke tong sampah, ya, terdengar suara ya, tangisan anak kecil, bayi ternyata dilihat bukan boneka ya ternyata manusia nah ini gimana status anak ini ya. apakah boleh untuk memberi nama anak ini ya tentunya jawabannya boleh ya lalu dinisbahkan kepada siapa kata para ulama ya anak tersebut boleh kita berikan nama dengan nama yang bagus ya kalau itu berupa laki-laki misalkan Ahmad ya atau Muhammad ataupun nama-nama yang lainnya lalu bin siapa ya. Bin siapa? Kata para ulama, ya, dia disandarkan kepada nama-nama yang mu'abbad. Yaitu nama-nama yang uh, diawali dengan abdun yang dinisbahkan kepada nama Allah. Misalkan nama anak tadi kita beri nama Ahmad misalkan. Ahmad bin siapa? Ahmad bin Abdullah gitu. Ahmad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdul Ghani. Ya. Ahmad anaknya hamba Allah kan gitu. Hamba Allah ini siapa? Yang nggak diketahui kan gitu. Nggak bohong kan? Nggak bohong. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimakumullah eh, terkait tentang penamaan anak temuan tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya lalu kepada siapakah ya hak untuk memberikan nafkah terhadap anak tadi? Apakah semuanya dibebankan kepada yang menemukan anak tadi atau kepada yang lainnya? Maka jawabannya kata para ulama dalam hal ini semuanya biaya terhadap pemeliharaan anak tersebut itu sebenarnya dikembalikan kepada Baitul Mal Muslimin ya. Yaitu badan resmi yang mengumpulkan harta berupa zakat ataupun sedekah apabila itu ada di sebuah negara. Ini asalnya. Nah, namun seperti di negara kita tidak ada. Ya, sehingga apabila ditemukan anak seperti ini, maka biayanya ya, itu dikembalikan kepada orang yang mengetahui keadaannya. Ya, misalkan patungan dari kaum muslimin. Jangan semuanya dibebankan kepada yang menemukan. Iya kalau kebetulan yang menemukan orang yang berada. Kebetulan yang menemukan adalah orang yang miskin, pas-pasan. Ya. Kalau yang diwajibkan untuk membebani ataupun memelihara anak tersebut adalah yang menemukan, ya berat. Ya. Dia menghidupi keluarganya saja, ya, montang-manting. Ya. Apalagi ada anak tadi sehingga sesungguhnya Eh, biaya dari pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut itu kembalikan kepada siapa? Kaum muslimin yang mengetahui tentang keadaannya. Ya, tentang keadaannya. Lalu gimana kalau misalkan anak tadi ternyata ditemukan dalam kondisi pakai emas kalung 20 gram misalkan. Untuk siapa itu? Ya. ya bukan cuma bayinya saja, sekaligus menemukan emas di kalungnya ya, yang zahir kata Syaikhul Rahman Hafizahullah yaitu dikembalikan kepada yang menemukan tadi ya, yang menemukan tadi ya tentunya diumumkan terlebih dahulu ya seperti uh, apa jenis lokotah yang kita sebutkan tadi ya diumumkan selama satu tahun kemudian disebutkan ciri-cirinya Allahu ta'ala mu Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.